الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بدين الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من قال ربنا الله ثم استقام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام أما بعد فيا عباد الله اتقوا ربكم لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمكم الله Marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah agar kita tidak gampang terpengaruh godaan setan yang menyesatkan. Setan yang berupa hidup gaya modern jauh dari nilai-nilai agama. Pada suatu hari ketika sedang berkumpul dengan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan suatu peringatan. Yushiku antada'a alaikumul umamu. Kama tada'al akalatu ala qasa'atiha. Pada suatu saat nanti, kata Nabi, akan datang di tengah-tengah kamu, wahai umat Islam, di mana orang lain di sekeliling kamu bersatu seperti mengerubungi meja makanan. Kama tada al akalatu ala qas'atiha. Akan datang suatu saat nanti di mana kondisimu dikepung sedemikian rupa yang barat Amerika mau menerkam, yang timur mau menghantam, yang selatan mau menginjak-injak, yang utara tetap menjelajah kondisimu kama tada al akalatu ala qas'atiha seperti makanan di atas meja makan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para sahabat bertanya lagi, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami sedikit waktu itu wahai Rasulullah? Sehingga kami dikepung sedemikian rupa. Beliau menjawab, Bal antum yauma idin kafirun. Sama sekali tidak, kamu tidak sedikit pada saat itu. Bahkan jumlahmu banyak. Kamu adalah mayoritas. Walakinnakum husa'un kahusa'is sail. Tetapi meskipun kamu banyak, kamu mayoritas, tapi keadaanmu saat itu persis seperti buai di lautan. Kahusa isail. Banyak tapi centang berenang. Banyak tetapi tidak punya daya dan kekuatan. Padahal al-islamu ya'lu kama yu'la alaih. Islam itu kuat. Tapi waktu itu Islam kamu lemah. Banyak dipermainkan gelombang lautan dihempaskan ke tepian pantai tak punya makna dan arti. Kondisimu pada saat itu kuantitas yang tanpa kualitas, sehingga orang kafir enak saja mengepung kamu, akidamu didangkalkan, dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan yang menjauhkan kamu dari agama. Sedangkan maksiat mungkarot seluruhnya mengepung kamu, sampai-sampai kamu melepaskan agamamu. Sampai-sampai kamu melepaskan nilai-nilai Islammu. Dan celakanya sambung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yunza'anna fi qulubi aduwikumul mahabatu minkum. Dan dicabut kehebatanmu. Dicabut kekuatanmu. Hai orang-orang Islam. Di mata musuh-musuhmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga pada saat seperti itu, orang lain enteng saja. Orang kafir enteng saja memandang Islam. Remeh saja tidak punya apa-apa. Alangkah ironinya, alangkah menyedihkannya. Memilukan, memalukan umat Islam yang mayoritas. Umat Islam yang banyak dipermainkan oleh yang minoritas. Umat Islam yang jumlahnya besar dipermainkan oleh orang Yahudi yang jumlahnya kecil. Negara-negara Arab yang banyak dipermainkan oleh orang Yahudi yang jumlahnya sedikit sekali. Wala yukzafanna fi qulubikumul wahn. Pada saat itu mungkin zaman sekarang ini dicampakkanlah penyakit di dalam hatimu al-wahnu yaitu virus wahn Kemudian sahabat bertanya lagi semakin bingung. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apakah penyakit wahan itu wahai Rasulullah? Beliau dengan tegas menjawab, penyakit itu adalah hubbud dunia wa karahiyatul mauti. Penyakit itu tidak lain adalah terlalu sayang dengan dunia, terlalu sayang dengan jabatan dan kekuasaan. Wa karahiyatul mauti sebaliknya takut mati, takut kehilangan jabatan dan kekuasaan. Sehingga meskipun sesama Islam, mereka berperang karena jabatan dan kekuasaan. Ma'asyurul muslimin rahimakumullah. Dua penyakit inilah yang menyebabkan umat Islam yang mayoritas. Umat Islam yang banyak, tapi dipermainkan oleh yang minoritas. Walaupun dia golongan yang besar, tapi nasibnya seperti makanan di atas meja makan. Dari segala macam dari segala macam penjuru semua mau menghantam umat Islam ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah merupakan analisis sosial Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa pada suatu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat Islam mungkin sekarang sudah terjadi di mana kita dihantam dan diserbu dari segala macam penjuru. Akidah didangkalkan, peradaban dan budayaan dirusak, makanan dan minuman diracuni, pakaian ditelanjangi dan lain sebagainya. Sampai kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini. Kondisi sosial ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Nabi suatu saat akan datang kepada kita Demikian analisa dan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita sekarang melihat adalah benar bahwa di zaman sekarang kita insya Allah tidak mengalami perang badar dengan orang kafir. Justru sebaliknya Islam berperang melawan Islam sendiri. Seperti yang terjadi di negara-negara Arab. Se kita sekarang tidak mengalami perang sehebat yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kalah dahsyatnya dengan perang Uhud, tidak kalah ngerinya dengan perang Khandaq. Hanya saja yang kita hadapi sekarang ini bukan ujung tombak, bukan ujung pedang, bukan ujung panah. Yang kita hadapi sekarang ini adalah perang melawan akidah perang melawan ideologi, perang mempertahankan keyakinan, perang melawan westernisasi, perang melawan kristenisasi, modernisasi, dan pengaruh pengkafiran lainnya. Ma'asyurul muslimin rahimakumullah. Yang kalau kita kalah sekarang, kita memang masih beragama. Tetapi anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi yang akan hidup 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, Wallahu a'lam bissawab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam tidak mungkin hilang dari permukaan dunia. Tetapi tidak mustahil Islam gulung tikar dari desa kita. Tidak mustahil kalau Islam gulung tikar dari kampung dan kota kita. Jikalau kita tidak menjaganya, jikalau kita tidak memeliharanya, bahkan jikalau kita tidak mewariskannya kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita juga melihat sejenak bagaimana Islam di Spanyol yang pernah jaya pernah mewarnai daratan Eropa dan sekarang hanya tinggal ceritanya saja. Kalau kita pernah mendengar kata Gibraltar, dia adalah Torik bin Ziyad orang Islam pertama, panglima Arab pertama yang menundukkan Spanyol pada tahun 711 Masehi yang mengalahkan pasukan Raja Rodrik. Kalau di Eropa pada tahun 1912 masih ada dokter yang terkenal dengan sebutan Abul Qasis. Dia adalah dokter Islam Arab nama aslinya Abul Qasim Az-Zahrawi. Dokter Ali bedah pertama di Eropa yang tinggal di Cordova. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sajid Yakub Bakar mengatakan walau lal arabu fil andalus ma asyraqat tilkal habarah fi zulamil qurnil wusta. Seandainya tidak ada bangsa Arab orang Islam di Andalusia, tidak ada orang Islam di Eropa, tidak ada orang Arab di Eropa, maka tidak ada sinar kebudayaan yang menerangi kegelapan Eropa pada abad pertengahan. Bukti sejarah itu adalah ma'asyiral muslimin Masjid Jami' Cordova. Ia adalah satu-satunya masjid terbesar dan terindah di Spanyol yang dibangun oleh Amir Abdurrahman Al-Awwal pada tahun 786 Masehi yang mempunyai menara yang terbesar, terindah yang merupakan keajaiban dunia. Kata Sayyid Yakub Bakar, Islam Arab berjaya di Eropa selama 800 tahun atau delapan abad lamanya. Tapi masyurul muslimin rahimakumullah. Kini tinggal cerita saja. Masjid yang terbesar di Eropa itu sekarang sudah berubah menjadi gereja yang paling terbesar di Eropa. Kitab-kitab yang sekarang yang dikarang oleh ulama-ulama Eropa, ulama-ulama Spanyol, orang-orang Arab yang hidup di Cordova dibakar habis oleh mereka pada waktu perang salib. Inilah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memprediksi saya ti ala ummati zamanun la yabqal islamu illa smun wala minal qur'ani illa rasmun akan datang suatu masa pada umatku umat Muhammad di mana pada masa itu Islam ada tapi hanya sekedar namanya saja Islamnya ada namanya saja Wala minal Qur'ani illa rasmun. Dan Qur'an pun ada cuma sekedar cuma tulisannya saja. Ulamanya ada tapi cuma mengurusi proyek dan bertengkar sesama ulamanya. Masjidnya ada tapi megah bangunannya tapi jamaahnya tidak ada. Oleh karena itu maashurul muslimin rahimakumullah. Mari kita mantapkan iman kita. Jaga persatuan, tingkatkan persaudaraan jangan saling gasak, jangan saling gesek, jangan saling gosok antara sesama Islam. Jangan mudah terpencak, terpancing oleh isu-isu yang menyesatkan. Jaga kekompakan, galang terus semangat kebersamaan, teguhkan pendirian. Jangan seperti rumput kering yang mudah terbakar, mudah digoyang orang, mudah terprovokasi, tapi kita harus menjadi apa yang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'i seperti pohon yang teguh yang akarnya menghujam ke bumi dan dahannya menjulang ke langit tidak goyang oleh topan dan badai apapun sehingga tetap yang namanya Islam tertancap di dalam dada akhirnya mudah-mudahan ketika kita sowan kehadirat Allah Subhanahu wa taala titel yang di atas pundak kita yang kita mohon adalah titel husnul khatimah wa husnul khatimah wa husnul khatimah ja'alanallah wa iyyakum minal al faizin wa adkhalana wa iyyakum fi jannati aminin wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa ya dadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun a'udzu billahi minasy syaithanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون الزينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الله الحمد لله الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وفعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله تعالى صلى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 وفي العالم الإسلامي كل آمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم washkuruhu ala ni'am yazidkum wa la akbar wa aqimis salata